bangun nggih ngoten, bangun itu niku badhe kapundhut niku teng sarang seneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Juga nggak aku, yes mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, wong saya beberapa hari sering kepanggil. Bahkan jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititip Gus Subab Gus putra Barbe Bamun. Dawe beliau, Bab dua ini nak aku teko non nih, eh. nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Eh, beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Beliau sering toh nak bambai kabulut dino seloso. Yang saya kenang itu guyonnya beliau gini. Guyonnya ku apik kabeh. Aku nak mati seloso berarti aku ulama biasanya ulama itu mati Selasa. Nah, aku wis Selasa setu padha ora ono pengaruh. <laughs> Wong ora darah darani ulama. ini maksudnya tema ulama. Aja kowe terus jaluk mati Selasa, orang ono Maksudnya iki bakasan ulama. Seneng kamu kok madam madam no barang rapodo Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggu ngalimku. Maksudnya nganggu status alimku cuma beliau wong orang ngendikan Maksudnya orang ngendikan status aku nak ra ono berarti aku ulama nah aku mati nih Jumat berarti aku wali. Aku ibarat Tak pernah kabe. <laughs> Iya. Jadi artinya gini, betapa khusnudhani bangun mbek pangeran. Jadi mati seloso ya status lama, mati Jumat wali. Nah, gue mau semat. Nah, gue bareng mati seloso ya mati. <laughs> mati Jumat wong yang modern nih Mati. Malah nak mati munyakang jam sebelas malah togo-togo, "Woi, Jumatan mati barang kok." <laughs> Jadi semua nggak jelas sih koyo gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap mau Said Abdul Al Haddad. Itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan selalu Said Abdul Al Haddad yang masyur kutub itu kabudute dino. Dino selalu mereka Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute dino, Selasa. mereka ulama ibarat nopo belum. Dan itu mbah mbah mbah mbah Mun termasuk mbah mbah Lele Lukman kadai kabudete seloso. Tapi beberapa keluarganya Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun buatan Jumat. Selasa. Nak kula seram milih dino gara-gara mau. Apa anut kue wes. Makanya anut kue mati ya mati wae ya ora usah ora usah ribet apa. Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapak ya, bapak PK Pundut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong satu bulan apa dua bulan bapak meriki ini marani kulo kan boyong sampai sewan pak Zeni dahlan pamit no kulo boyong jadi mati nih wong pilihan pangeran itu wertip kulo di toko no tanah gue masih kulo geni saat ini tanah yang tumbas sih bapak saya sempat tumbas waktu bangunan waktu pondasi bertakok itu tonggo damel nopo ji gak nomah bahak gue masih kulo geni waktu pondasi ini cek nih bapak termasuk beberapa pintu pintu niku sing damel niku tuh bapak ini iya, pamit ya, ya rileks ya santai ya iya, tahu bakas kabuntut tapi. Iya. Ngoten terus terus kabuntut. orang kau kue mati bludas bludus gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Ngomong. wih cek ketok kok saiki mati. <laughs> kenangan tangga nih mau ngono dok As. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia rata tertib kok kegawangan timah mati gue cek Ora tertib. Kowe Imam Ghazali lho keren. Mulang mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudo tuh kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikek nadi jeneng Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh bersubuh subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intikal ila mulki wa ila jarika mun Gusti kula mun rido rido mun rido balik teng jenengan rido terus kapundhut jadi adik eh jadi oleh kak kak tekan kafan mbok tuku dhewe lha <laughs> iku sing lucu lucu saking kapundhut Imam Ghazali itu dulu kan dia ada WA anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang terus <laughs> utawa semedun nah, misalnya tetap wali gue semedun nah Ruhin semedun suwi dua WA ne lo duwe WA ne lo apa suwi iku konco nih Imam Ghazali iku coro Imam Ghazali kan kabutuhin yang tos-tos iku dari Iran sani. Sani ki. Tapi coba rani Imam Ghazali si ah mboten di si ahli sunnah tuh. Tos nih niku. konco konco nih sing perjalanan ke Imam Ghazali tiga hari itu nggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu dari Imam Ghazali Senin gitu atau Jumat nonton. kanca sing ke beliau harus tiga hari itu nggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan dia, eh, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini ini. Saling nyebut si A si B ini. Itu wali-wali kutub orang ini ini. Wadi yang eh, mikir, waduh itu kan antar negara apa? <laughs> Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas ber siap disolatin. Berarti kafani disolati mereka datang. Jadi <laughs> kan cari bareng teko. Lah jenengan kok tuh, Tolong dina wingi pamit aku wong itu. <laughs> Repot mesti wali-wali kacau. kacau tenan. Orang gue ah orang gue ayo sok. Yakin apa niru ya? Ngabari riset? tadi. Kok ya? Kayak iso ngono, ora ngarah sebetulnya, ora ngarah. Jadi ya, santai. Ah, mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Nabi malah luwih tertib mana sampai. Ya malaikat tentenan ora kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK mundut itu Israel wis ning kono. Sik ngenteni aku Fatimah rong rene. Fatimah teko. Ngentikan-ngentikan. Awak oh, kowe malaikat Israel kontentenan ra gelem, semangat. <laughs> Jupuk kowe semangat malah. Malah. Ah ning donya ngrameni jupuk bar terus. Aja Nabi buanget tertib, ora trimo tertib buanget. Buanget tertib. Israel itu teko wanita mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait masalah hati agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik Anissa Anissa al umati umati asolat asolat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangis nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israel itu siapa abah itu Israel nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti konbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. So itu Fatimah seneng kok. Karena dia beliau akan secepatnya wafat. Kue tekadani meh mati. <laughs> Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah wakru nggu so nang Terus betul, nah, Sayyidah Fatimah itu hanya enam bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau enam bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi e, sar apa kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wafat, wis wafat macam-macam wis eh, Sayyidah Aisyah tanya apa hal yang menjadikan kamu pertama divisi Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa guyu jadi saya bantu cerita beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat maka saya nangis dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul maka saya sen seneng itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se ekstrim yang dibayangkan orang-orang ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah apa? Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah an Aisyah ta an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil kiamat.